Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian dikatakan di sini oleh Al Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Manhajus Salikin beliau di sini uh, menyebutkan tentang pembahasan siapa yang paling berhak untuk menjadi imam itu siapa yang paling berhak untuk menjadi imam di dalam salat dalam salat berjamaah tentunya Baik, kata beliau seraya menyebutkan hadis dari riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa' fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa' fa aqdamuhum silman aw sinnan wala ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaquda fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni rawahu muslim baik nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengimami suatu kaum ya di sini Rasulullah sedang menyebutkan kriterianya. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Al-Quran. Ini kriterianya. Yang paling pandai membaca Al-Quran. Kalau mereka ya di situ misalnya banyak yang pandai membaca Al-Quran, ya dalam bacaannya sama, sama pandainya, sama ya hafalannya sama juga, ya maka kata Nabi SAW, faalamuhmi sunnah. Ya. Kalau ada yang sama seperti misalnya ada dua orang sama-sama pandai baca Al-Quran, maka dilihat siapa di antara keduanya yang paling memahami sunnah Nabi. Yang paling memahami sunnah Nabi SAW. Maka dia yang didahulukan untuk menjadi imam. Iya. Kemudian kata Nabi, kalau mereka juga sama, ya sama-sama alimnya juga, ya, ya sama pandai baca Quran, pandai juga apa? Paling paham juga terhadap sunnah sama-sama. Ya, maka kata Nabi SAW, faakdamuhum hijratan maka yang paling dahulu untuk berhijrah. Ya, di sini yang paling dahulu berhijrah, ya karena ya, kaitannya di masa Nabi SAW, ya kan? Itu kewajiban di antara kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum mukminin ketika itu untuk hijrah. Ya, hijrahnya Nabi SAW atau hijrahnya para sahabat itu dua kali. Yang pertama hijrah ke negeri Habasyah, yang kedua hijrah ke negeri ke negeri Madinah. Ya kan? Nah, makanya disebutkan di sini hijrah. Ya. Sebagian ulama ada yang mentakbir dengan kalimat yang lain, ya dengan kalimat siapa yang paling bertakwa di antara keduanya. Jadi kalau sama-sama berilmu, maka dilihat siapa yang paling yang paling ahli ibadahnya, yang paling bertakwanya. Ya. Maka dia yang sebagai sebagai imam. Baik. Kemudian kata Nabi Fa'inkanu fil hijrati sawaan faqdamuhum silman au sinna. Kalau juga sama, ya ternyata sama juga. Ya. Bertakwanya sama. Nah, nah, maka kata Nabi Sallam siapa yang paling pertama masuk Islam. Kalau misalnya ada yang mualaf di situ, siapa yang pertama masuk Islam? Atau yang paling tua di antara keduanya. Yang paling tua di antara keduanya. Ya, perhatikan di sini, Nabi SAW menyebutkan apa? Kriteria-kriteria seorang imam itu. Seorang imam di dalam sholat. Jadi yang pertama yang disebut oleh Nabi siapa? Yang paling pandai membaca Al-Quran. Yang paling pandai membaca membaca Al-Quran. Maksudnya di sini paling pandai. Ya, artinya dia adalah orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran ya paling mengerti tentang hukum-hukum tajwid ya kemudian dia apa e, pandai membedakan antara makharijul huruf ya tempat-tempat keluarnya huruf itu dari mana dia bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya ya pandai dia membaca Al-Quran ini maksudnya jelas ya